kita sembah atau kita serahkan segala bentuk ibadah kita. Dan juga alhamdulillah sudah kita bahas di antara macam-macam ibadah. Baik ibadah-ibadah hati maupun ibadah zahir. Ibadah batin maupun ibadah yang zahir. Sebagaimana juga telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu e, muqaddimah yang pertama dan kedua. Masya Allah, kita sudah lebih dari setengah pembahasan kitab ini. Baik. <clears throat> Sekarang insya Allah Ta'ala kita akan memasuki prinsip yang kedua atau landasan utama yang kedua yaitu mengenal agama Islam. Berkata penulis kitab Thalathatul Usul Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala Al-Aslu Tsani landasan yang kedua ma'rifatu dinil Islam mengenal agama Islam bil adillah dengan dalil-dalil mengenal agama Islam dengan dalil-dalil baik Apa itu Islam? Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan Wahua Islam itu adalah Al-istislamu lillahi bittauhid Wal-inkiyadu lahu bitta'ah Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih Berserah diri kepada Allah Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan menaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin inilah makna dan hakikat Islam makna dan hakikat Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid mencakup tiga perkara utama. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan menaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Inilah makna Islam. Namun, Islam yang beliau maksudkan di sini adalah Islam dengan makna umum. Karena Islam itu ada dua makna. Al-Islam bermakna al-am wal-Islam bermakna al-khas. Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Sebelum kita terangkan apa yang dimaksud dengan Islam makna khusus, kita terangkan dulu apa itu Islam dengan makna umum. Islam dengan makna umum, adalah seperti yang beliau katakan mencakup tiga perkara utama. Barang siapa yang memiliki tiga perkara ini maka dia muslim. Barang siapa yang kehilangan salah satu darinya maka dia belum muslim atau bisa jadi dia sudah muslim namun keislamannya belum sempurna atau bahkan keislamannya menjadi batal. Baik. Islam dengan makna yang umum mencakup tiga perkara. Yang pertama kata beliau, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itulah Islam. Islam adalah tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid yaitu beribadah hanya kepadanya dan mengingkari semua peribadahan kepada selainnya. Tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia belum muslim. Atau kalau dia tadinya sudah muslim, dia berubah menjadi orang kafir atau murtad keluar dari Islam. Yang kedua, wal inqiyadu lahu Tunduk kepadanya dengan ketaatan. Artinya apa? Senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu artinya ketaatan. Itu artinya orang yang tunduk kepada Allah. Senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau sebagian dari perintahnya atau tidak meninggalkan larangannya atau sebagian dari larangannya dia bukan orang yang tunduk kepada Allah dia adalah orang yang sombong dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan apa itu al-kibr apa itu kesombongan Ternyata kesombongan itu bukan orang yang pingin berpakaian bagus atau berkendaraan bagus, berkendaraan mewah misalkan atau berumah mewah. Bukan pula yang pingin sandalnya bagus, bukan. Kalau begitu apa apa itu kesombongan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Artinya apa menolak kebenaran? Yaitu tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang yang sombong. Karena dia tidak tunduk kepada Allah. Sementara dia diciptakan oleh Allah dan dia masih makan rizki-rizki dari Allah. Dan dia masih terus menikmati dan dia masih tinggal di bumi Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada tempat bernaung baginya selain di bawah langit Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada yang memberikan rizki dan kenikmatan kepadanya selain Allah. Kok dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya? Maka dia bukan orang yang tunduk kepada Allah melainkan orang yang sombong. Ini hakikat Islam yang kedua. Senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud ketundukan kepadanya dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Inilah hakikat Islam. Berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Kita sudah pernah bahas apa yang dimaksud dengan al-bara'ah berlepas diri? Itu mencakup empat perkara. Ya, Mungkin Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingat pembahasan kita? Itu di mukaddimah yang kedua. Mencakup empat perkara. Lihat catatan gak apa-apa. Yang gak mencatat yang hafalannya kuat juga nggak apa-apa. Langsung aja dijawab. Nggak mencatat karena hafalannya kuat. Apa yang dimaksud dengan berlepas diri? Mencakup empat perkara. Bukan, bukan. Berlepas diri. Jangan mentang-mentang empat langsung dijawab yang yang jumlahnya juga sama empat. Hmm. Pahami dulu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan berlepas diri? Itu sudah kita bahas pada mukaddimah yang kedua. Kalau masalah ilmu itu mukaddimah yang pertama. Nah, Ya? Ada empat. Tafadhal. <laughs> Yang pertama membenci. Yang kedua memiliki sikap permusuhan. Yang kedua memusuhi. Yang ketiga meyakini kekafiran mereka. Yang ketiga meyakini kekafiran mereka. Yang keempat memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Baik. Itu yang dimaksud dengan berlepas diri berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama membenci membenci kesyirikan dan kekufuran tersebut serta orang-orang kafir. Tidak patut seorang muslim, seorang yang mengaku beribadah kepada Allah tapi dia nggak benci dengan kesyirikan, dia malah senang dengan kesyirikan, bahkan menolong orang-orang musyrik. Kalau mereka merayakan perayaan, dia ikut-ikutan, itu nggak patut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya nggak mungkin kalau dia seorang mukmin lalu berkasih sayang dan memiliki sifat kecintaan dan loyalitas kepada orang kafir sebagaimana juga firman Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani Sebagai orang-orang yang kalian cintai Sebagian mereka adalah yang mencintai Atau dicintai oleh sebagian yang lain Iya Jadi ini yang dituntut dari setiap orang yang beriman. Sebagaimana kita cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Demikian pula kita harus membenci apa yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan dan kekufuran harus kita benci. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang ingin merasakan manisnya iman dia tidak akan merasakan manisnya keimanan itu hatta yakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdzafa fin nar hatta yakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdzafa fin nar sampai dia membenci untuk kembali melakukan kekafiran dalam riwayat yang lain ba'da id anqadahu min setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam api bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain wa ayyuqadzafa fin nar ahabbu ilaihi min an ya'uda ilal kufur seseorang itu tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia senangi lebih dia sukai daripada harus melakukan kekafiran. Subhanallah, ini yang dituntut dari kita. Kita semua tidak suka disiksa. Tidak suka menderita. Tidak suka disiksa apalagi sampai mati. Bahkan siksaan yang dahsyat, dibakar. Ini termaksud termasuk sebesar-besarnya siksaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan api neraka karena ini termasuk siksaan yang dahsyat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dibakar dalam api itu lebih disenangi daripada harus melakukan kekafiran. Jadi betul-betul harus dia benci. Demikian pula pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billah wa in kuti'ta wa hurikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal, dicincang-cincang, atau dengan cara dibakar. Subhanallah, demikian kita harus membenci kesyirikan dan kekufuran, melebihi kebencian kita terhadap penderitaan yang kita alami. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena kalau orang menderita di dunia ini, penderitaannya tidak seberapa paling tinggi mati, selesai perkara. Orang kalau sudah mati udah selesai, walaupun dia tersiksa bagaimanapun, kalau sudah mati sudah selesai. Ya, tidak terasa lagi. Namun kalau penderitaan karena dia menyekutukan Allah, yaitu penderitaan di akhirat, justru ketika dia mati baru dimulai penderitaannya yang sangat dahsyat, yaitu sakitnya sakaratul maut. Kemudian dia akan mendapatkan azab kubur. Azab yang sangat dahsyat Kemudian dia akan mendapatkan azab di hari kebangkitan. Dan yang paling dahsyat adalah azab neraka. Jadi luar biasa dahsyatnya. Maka kita harus benar-benar membenci kesyirikan dan kekufuran serta orang-orang yang melakukannya. Ini Islam dengan makna yang umum, mencakup tiga makna. Apa yang dimaksud Islam makna yang umum? Maksudnya umum mencakup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau serta umat yang mengikuti mereka. Artinya umat atau para nabi dan rasul alaihi wassalatu sebelum nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka itu juga muslim. Kenapa? Karena mereka memiliki tiga perkara ini mereka mentauhidkan Allah, mereka senantiasa tunduk kepada Allah dan mereka berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Iya. Makanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut muslim. Karena hanifan muslima. Beliau adalah seorang yang hanif, yaitu orang yang berpaling dari kesyirikan, muslima, lagi muslim. Maksudnya muslim di sini beliau adalah orang yang mentauhidkan Allah, tunduk kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Islam dengan makna yang khusus? Islam dengan makna yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan untuk menjadi seorang muslim, kita harus memiliki dua ini. Pertama dengan makna yang umum, yang kedua dengan makna yang khusus. Tidak akan pernah menjadi seorang muslim setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebelum mengamalkan dua hal. Yang pertama seperti dalam makna yang umum, yang kedua dia harus masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau masih tersisa pengikut para nabi dan rasul sebelum beliau, sebelum nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak masuk Islam, maka mereka berubah status menjadi kafir. Ya, walaupun mereka mentauhidkan Allah, walaupun mereka menjalankan syariat nabi terdahulu, walaupun mereka berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran serta orang-orang yang melakukannya. Tapi dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia berubah status menjadi kafir. Ini setelah Rasulullah SAW diutus. Oleh karena itu pendeta-pendeta Nasrani yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengetahui kedatangan beliau atau mengetahui sebelum beliau diangkat menjadi rasul itu mereka bertekad kalau saya masih hidup saya akan masuk Islam seperti pendeta Warakah bin Naufal dia bertekad andai dia masih hidup dia akan masuk Islam demikian pula pendeta-pendeta yang berjumpa dengan Abu Talib dalam perjalanannya untuk berdagang. Maka dia perintahkan kepada Abu Talib untuk menyelamatkan Rasulullah SAW, jangan dibawa serta dan mereka juga bertekad untuk mengikuti beliau apabila sudah diutus. Iya. Kalau mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka statusnya berubah menjadi kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inna dina indallahil Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari Islam, afwan, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani? Kemudian dia mati sebelum dia beriman. Dengan agamaku ini, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi ayat-ayat dan hadis ini tegas mengatakan selain Islam adalah kekufuran dan kesyirikan. Jadi umat yang lain itu umat selain Islam mereka itu dianggap beriman apabila masuk Islam dan itulah yang menjadi ajaran agama mereka yang sebenarnya di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Az-Zabur semuanya diajarkan bahwa akan datang Nabi Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka harus beriman kepadanya. Bahkan Allah telah mengambil perjanjian dari setiap nabi. Apabila diutus nabi yang terakhir, maka mereka harus mengikutinya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, walaupun mereka masih beriman kepada agama yang lama atau kitab-kitab yang lama atau kepada para nabi dan rasul yang lama, yang sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka menjadi kafir, tidak lagi beriman dan juga orang yang mengaku muslim atau mengaku beriman tapi dia mengatakan ada agama selain Islam yang benar maka dia bukan muslim atau dia membenarkan agama selain Islam atau dia bahkan mengatakan semua agama sama maka dia bukan muslim kenapa dia belum masuk Islam kalau dia sudah masuk Islam dia harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, membenarkannya dan menyalahkan semua yang lain. Itu namanya masuk Islam. Baik, inilah makna Islam yang umum maupun yang khusus. Sekarang kita akan memasuki penjelasan lebih detail tentang makna Islam. Kata Syekh, "Wa huwa maratib." Islam itu ada tiga tingkatan. Sekarang kita memasuki pembahasan marotibuddin, tingkatan-tingkatan agama, yaitu agama Islam. Tingkatan al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Inilah tiga tingkatan agama Islam. Islam, iman, dan ihsan. Ini dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah tingkatan Islam, kemudian yang lebih tinggi lagi tingkatan tingkatan iman dan yang lebih tinggi lagi tingkatan ihsan. Kemudian insya Allah beliau akan memberikan perincian. Kalau kita sudah mempelajari perincian apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, maka kita sudah memiliki gambaran global Inilah agama Islam. Inilah yang dimaksud dengan dinul Islam. Sehingga insya Allah kita bisa menjawab. Setelah kita mengetahui, kita amalkan. Kemudian kalau kita apa namanya telah berpisah dengan dunia ini dan masuk ke alam kubur, maka insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Iya. Apa agamamu? Apa agamamu? agamaku Islam. Itu bagi orang yang mempelajari dan memahami dengan baik serta mengamalkan. Kalau dia nggak belajar, dia nggak bisa menjawab. Kalau dia tidak amalkan, dia juga tidak bisa menjawab. Baik. Jadi sekarang kita akan memasuki pembahasan lebih rinci. Wa kullu martabatin laha arkan. Kata beliau setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Nah ini akan kita bahas satu persatu. Rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Farkanul Islami khamsatun. Maka rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus salah yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa saumu Ramadan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram dan melakukan haji ke Baitullah al-haram yang suci. Ini yang kelima. Inilah tingkatan agama yang pertama yang paling rendah yaitu tingkatan Islam memiliki lima rukun memiliki lima rukun yang pertama dua kalimat syahadat yang kedua menegakkan solat yang ketiga menunaikan zakat yang keempat berpuasa di bulan Ramadan yang kelima berhaji ke Baitullah Al-Haram jemaah sekalian sebelum kita bahas satu persatu makna dan dalil-dalil lima rukun ini karena tadi Syekh mengatakan kita akan membahas mengenal Islam dengan dalil mengenal Islam dengan dalil-dalil Assalamualaikum warahmatullahi maka akan beliau sebutkan insyaallah walaupun secara ringkas satu persatu dalil-dalil dari rukun Islam ini namun sebelum kita masuk ada satu faedah penting di sini. Coba perhatikan kembali rukun Islam ini. Rukun Islam ini sebetulnya ada enam perkara. Iya kan? Bukan lima ini, enam. Hanya saja pertama dan kedua itu digabung. Yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kenapa nggak dipisahkan? Kenapa tidak dipisahkan? Di sini ada satu faidah penting. Mengapa tidak dipisahkan? Padahal dia terdiri dari dua kalimat. Dua perkara. Dua permasalahan. Sebagaimana yang lain itu dipisahkan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ada dua sebab. Karena ada dua sebab. Yang pertama adalah karena di dalam dua kalimat syahadat ini terkandung dua syarat diterimanya ibadah sehingga tidak boleh dipisahkan karena kalau satu dari dua syarat itu tidak terpenuhi ibadah seseorang tidak sah makanya nggak bisa dipisahkan iya apa dua syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas beribadah karena Allah semata yang kedua ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikhlas itu adalah kandungan makna la ilaha illallah dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kandungan Muhammadur Rasulullah. Jadi subhanallah ini adalah pondasi Islam dua kalimat syahadat di mana orang kalau mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat ini. Pintu masuk ke dalam Islam, pondasi utama Islam. Ternyata hakikat dari pondasi utama Islam ini adalah memenuhi dua syarat ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jamaah sekalian harus senantiasa terpatri dalam hati kita untuk mengamalkan ibadah dengan memenuhi dua syarat. Percuma kita ibadah tanpa memenuhi dua syarat ini satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, sia-sia kita beribadah. Bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Kalau kita tidak memenuhi satu dari dua syarat ini. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa tidak dipisahkan antara dua kalimat ini? Karena pada hakikatnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muballighun anillahi azza wa jalla hanyalah orang yang menyampaikan hanyalah orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala jadi nggak bisa dipisahkan karena beliau itu hanya utusan yang menyampaikan risalah dari Allah. Beliau tidak membuat-buat atau menciptakan sendiri. Itu murni dari Allah Tabaraka wa taala apa yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi itu faidah. Mengapa dua kalimat tapi dijadikan dalam satu rukun? Baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan makna serta dalil-dalil dari setiap rukun Islam. Kata beliau rahimahullah, "Fadalil syahadati qauluhu ta'ala." Dalil syahadat. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia demikian pula malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu juga mempersaksikan demikian. Allah yang berdiri tegak menegakkan keadilan. Tidak ada yang dis, yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Azizul Hakim yang Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Ali Imran ayat ke-18. Baik. Jemaah sekalian, inilah dalil syahadat. Inilah dalil syahadat. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat itu secara bahasa maknanya adalah al-hukmu wal qada wal i'lam wal bayan wal ilzam. Itu arti syahadat secara bahasa yaitu hukum, ketetapan, pengumuman, penjelasan dan pengharusan. Iya. Itu makna syahadat secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan syahadat secara syariat adalah mengucapkan dengan lisan mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati dan meyakini dalam hati yang didasari oleh ilmu serta diamalkan dengan anggota tubuh itu makna syahadat itu makna syahadat iya yeah. mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, berdasarkan ilmu, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iya. Artinya syahadat itu harus mencakup empat perkara. Yang pertama ilmu. Ilmu tentang syahadat tersebut. Dalam hal ini ilmu tentang la ilaha illallah yang kedua, mengucapkannya. Yang ketiga, meyakininya dalam hati. Yang keempat, mengamalkannya. Iya. Jadi atau saya lebih saya saya urutkan kembali, yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga mengucapkan, yang keempat mengamalkan. Itu kalau secara urutannya. Itu kalau secara urutannya. Iya. Ilmu terlebih dahulu. Ilmu tentang apa yang disyahadatkan. Yang kedua meyakini kebenarannya. Yang ketiga diucapkan. Harus diucapkan. Yang keempat mengamalkan. Baik. Itu hakikat syahadat. Itu hakikat syahadat. Iya. Kalau begitu, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Pertama dia harus punya ilmu dulu tentang la ilaha illallah. Yang kedua harus dia yakin kebenarannya. Yang ketiga harus dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat harus dia amalkan. Apa yang dia amalkan? Amalkan maknanya dan kandungan atau konsekuensi yang terkandung padanya yaitu beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selainnya barulah syahadatnya itu sah jika memenuhi empat perkara tersebut. Baik. Maka beliau pun menjelaskan kepada kita. Sebelum kita sebutkan penjelasan beliau, sedikit kita jelaskan makna ayat ini. Di dalam ayat ini Allah bersaksi. Demikian pula malaikat bersaksi dan orang-orang yang diberi ilmu juga bersaksi. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa la ilaha illallah adalah persaksian yang sangat penting sekali. Sampai Allah sendiri pun bersaksi dengan la ilaha illallah. Demikian pula malaikat-malaikatnya yang mulia dan orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya orang-orang bodoh mereka tidak termasuk dalam persaksian ini. Orang-orang yang berilmu tentang persaksian ini, tentang la ilaha illallah. merekalah yang dapat benar-benar melakukan persaksian atau syahadat la ilaha illallah. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Baik. Wa maknaha Adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi ingat selalu ini makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Harus kita artikan demikian dan terjemahkan demikian. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Harusnya kita katakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena kenyataannya Tuhan selain Allah ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak, Pak? Banyak. Banyak. Tuhan selain Allah banyak. Jadi kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, itu mengingkari kenyataan. Atau bahkan bisa bermakna sebaliknya. Tidaklah Tuhan-Tuhan selain Allah itu kecuali mereka juga Allah. Jadi bisa jadi dua makna. Pertama mengingkari kenyataan, atau bahkan meyakini Tuhan-Tuhan itu adalah juga Allah. Seperti keyakinan sebagian orang. Mereka meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Iya. Kalau begitu, harus kita maknakan la ilaha illallah, la mabudah hakun illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Artinya, walaupun banyak Tuhan yang disembah selain Allah, namun semua itu salah. Itu makna la ilaha illallah. Menyalahkan semua sesembahan selain Allah dan meyakini hanya Allah yang patut disembah. Oleh karena itu beliau merinci makna la ilaha dan illallah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha adalah kalimat penafikan. Apa yang dinafikan? Seluruh yang disembah selain Allah. Apa maksudnya penafikan jamaah sekalian? Maksudnya adalah mengingkari, menyalahkan, dan meyakininya tidak benar atau batil sekaligus bodoh. Iya. Semua sesembahan selain Allah. Makanya orang-orang musyrik ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada mereka, Nabi SAW cuma memerintahkan mereka, ucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba mereka mengadu kepada Abu Talib, kenapa punakan kamu ini? Kok dia me, dia membodoh-bodohkan kami? dan membodohkan nenek moyang kami. Coba perhatikan. Beliau cuma mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Mereka mengadu kepada Abu Talib, tolong hentikan ponakanmu. Dia sudah membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Karena mereka paham, kalau menyebut la ilaha, itu berarti menyalahkan mereka dan membodohkan mereka. Iya, ini kalimat nggak main-main, kalimat nggak basa-basi. Kalau orang memahami, iya, menyalahkan semua sesembahan selain Allah dan meyakini mereka itu bodoh yang menyembahnya. Baik, ini yang dimaksud dengan penafikan. Artinya, kalau seseorang sholat, puasa, zakat, haji, dan semua ibadah dia kerjakan, tetapi dia tidak menganggap salah sesembahan selain Allah, walaupun dia tidak sujud kepada selain Allah. Tapi dia menganggap tidak salah. Sah-sah saja bagi siapa yang mau, maka dia kafir. Dia murtad keluar dari Islam. Dan seluruh amal ibadahnya tidak diterima dan seluruh amal ibadahnya yang lalu terhapus. Ini yang pertama. Kemudian makna illallah musbitan al ibadata lillahi wahdah adalah penetapan. Apa yang ditetapkan? Ibadah itu hanya boleh bagi Allah yang satu saja. La syarika lahu fi ibadatih. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana dia tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Ya. Kita sudah yakin. Allah dialah satu-satunya yang menguasai sebagaimana dia satu-satunya yang mencipta, memberi rizki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dialah yang mengatur alam ini, dialah yang menguasainya. Maka kalau begitu, dia saja yang patut diibadahi. Sangat bodoh kita kalau beribadah kepada makhluk yang sama dengan kita, sama-sama makhluk, tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak sedikit pun menciptakan kita, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula menimpakan mudarat, tidak bisa menolong kita, tidak memberi rizki kepada kita, tidak menganugerahkan kenikmatan kepada kita, maka sangat bodoh kita. Sangat bodoh apabila kita menyembah makhluk tersebut. Bahkan kebanyakan yang mereka sembah selain Allah adalah makhluk yang mereka ciptakan sendiri, yaitu patung-patung atau makhluk yang lebih lemah daripada mereka. Ya. Makhluk yang lebih lemah daripada mereka. Yang bisa mereka hancurkan. Maka itu kebodohan. Hanya saja ada makhluk yang bisa nakut-nakuti mereka sehingga mereka tertipu. Seperti uh, setan yang apa namanya? suka berdiam diri di satu tempat, akhirnya tempat itu jadi angker, kemudian mereka bilang ini tempat keramat, harus dipersembahkan sesuatu kalau enggak dia bisa marah dan bisa dia bisa menimpakan bahaya. Nah, itulah dia menipu mereka, menakut-nakuti mereka. Iya. Namun pada hakikatnya dia tidak bisa menimpakan bahaya sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Allah yang menguasai segala sesuatunya. Maka tidak tidak tidak sepatutnya dia persekut, dia dipersekutukan di dalam beribadah kepadanya. Jadi illallah Artinya meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Yang kedua menetapkan atau mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Dua rukun ini terdapat dalam dua ayat sebagaimana yang akan beliau sebutkan. Dan insyaallah kita selesaikan pembahasan dua ayat ini sebelum kita masuk uh, sesi tanya jawab. Jadi pembahasan dua ayat berikut adalah dalil la ilaha illallah dan dua rukunnya. Rukun an-nafyu dan al-itsbat, penafikan dan penetapan. Kata Syekh, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir la ilaha illallah yang menerangkan maknanya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa li abihi wa qaumihi dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin kecuali Allah yang menciptakan aku sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un dan dia menjadikannya sebagai kalimat yang tetap pada keturunannya semoga mereka selalu kembali kepada kalimat tersebut baik jamaah sekalian inilah dalil rukun la ilaha illallah dan makna yang terkandung padanya yaitu mulai dari ucapan Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah itulah makna kalimat la ilaha tadi sudah kita jelaskan apa arti berlepas diri mencakup empat makna yang pertama yang pertama apa membenci yang kedua yang kedua apa Buka lagi catatan. <laughs> Memusuhi. Yang ketiga, meyakini kekafirannya. Yang keempat, memerangi apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi, maksudnya memerangi orang-orang kafir. Maksudnya jihad, kalau terpenuhi syarat jihad, bukan seperti jihad yang dilakukan oleh teroris. Jadi, ini bagian yang pertama, an penafikan. Innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah yakni Nabi Ibrahim berlepas diri bukan hanya menyalahkan bahkan membenci dan menjauhi membenci dan menjauhi kemudian kata beliau illalladzi fatarani kecuali yang menciptakan aku itulah makna al-isbat penetapan illallah persis seperti kata illallah kecuali Allah hanya saja kata Ibrahim di sini illalladzi fatarani apa bedanya? Illallah dan ilalladzi fatarani. Hakikatnya sama. Tetapi ada sedikit bedanya. Beliau ingin beliau sebut dengan ilalladzi fatarani kecuali yang menciptakan aku karena beliau ingin mengingatkan kaumnya. Wahai kaumku, kalian juga diciptakan oleh Allah, maka sudah sepatutnya kalian beribadah hanya kepada Allah. Baik. Ini dalil yang pertama tentang makna la ilaha illallah, dalil makna la ilaha illallah dan dua rukunnya. Adapun dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Perhatikan jamaah sekalian, asalnya agama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani itu sama dengan agama kaum muslimin, yaitu Islam dengan makna umum tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Sama. Hanya saja mereka rubah. Nasrani merubah penyembahan mereka kepada Yesus dan Yahudi merubah kekufuran agama mereka menjadi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mereka menyembah dengan cara yang tidak Allah inginkan dengan kekufuran kepadanya. Iya. Tetapi pada hakikatnya sama sebelum mereka merubah. Karena jemaah sekalian Allah tidak memberikan jaminan untuk selalu dijaga kitabnya yang dia turunkan kecuali Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang menjaganya Allah berikan jaminan keamanan dari perubahan-perubahan makanya subhanallah kita dapati betapa banyak umat Islam yang menghafal Al-Qur'an bahkan anak-anak kecil sudah banyak menghafal Al-Qur'an tetapi tidak pernah kita dapati satu orang pun yang menghafal Injil atau al apa namanya kitab suci yang diyakini oleh orang-orang Nasrani atau kitab yang lainnya. Iya, seperti mereka menghafal Al-Qur'anul Karim. Baik. Ini ini adalah uh, contoh bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Baik. Apa kalimat yang sama itu? alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Hendaklah kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan janganlah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah dan janganlah kita menjadikan antara satu dengan yang lainnya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. fa in tawallaw qulu ashhadu bi anna muslimun apabila mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka bahawa kami adalah orang-orang muslim surat ali imran ayat ke-64 maka dalam ayat ini Allah juga menegaskan alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an kalimat yang satu antara muslim dengan ahlul kitab kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun itulah hakikat kalimat la ilaha illallah Walhamdulillah kita cukupkan sampai di sini insyaallah uh, pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mungkin ada pertanyaan saya persilakan juga harus belajar juga bagaimana kita Baik Orang yang sudah masuk Islam Maka Kita sikapi dia sebagai seorang Muslim Sebagai saudara kita seagama yaitu ketika dia telah mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bahkan walau kita ada semacam kecurigaan jangan-jangan dia pura-pura itu harus dibuang kecurigaan itu harus kita sikapi dia sebagai seorang muslim karena nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan solat, menunaikan zakat, maka apabila mereka telah melakukannya, terjagalah dariku darah dan harta mereka. Maksudnya nggak boleh diganggu darah dan hartanya. Iya, sebagaimana ketika berjihad melawan orang-orang kafir. Nah, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hisapnya atas Allah. Artinya benar dan tidak dia melakukannya itu sudah hisapnya Allah yang akan melakukannya. Adapun kita sikapinya secara zahir, dia sudah masuk Islam, dia muslim. Iya. Tapi kemudian dia tidak mau belajar, tidak mau sholat. Maka orang yang baru masuk Islam, ini adalah orang yang paling patut untuk dimaklumi namanya juga baru masuk Islam. Ya. Hanya saja perlu ada yang dikoreksi di situ, yang dimuhasabah kembali. Jangan-jangan dia belum paham Islam. Siapa yang membimbingnya masuk Islam? Karena kalau orang itu, kalau dia memahami Islam, pasti tergerak hatinya untuk belajar lebih jauh. Karena masuk Islamnya atas dasar kesadaran. Sehingga yang harus kita lakukan padanya tidak lain hanyalah memberi nasihat, berdakwah, memahamkan dia hakikat Islam terlebih dahulu. Persis seperti apa yang kita jelaskan, pahamkan kepadanya hakikat tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Itu yang harus dipahamkan kepadanya. Kalau dia sudah betul-betul paham itu, barulah kita jelaskan kepadanya ya serta dia sudah masuk Islam barulah kita jelaskan kepadanya ada amalan-amalan yang wajib kamu kerjakan dan sebagian amalan itu kalau kamu tidak kerjakan percuma kamu masuk Islam kamu akan menjadi murtad kembali di antaranya adalah solat di antaranya adalah solat lima waktu siapa yang meninggalkan solat juga bisa menyebabkan dia murtad sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat barang siapa meninggalkannya maka dia kafir ini ingatkan kepadanya iya dan yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan nasihat dan memaksimalkan nasihat kita serta membujuk hatinya makanya disebut mualaf apa sih arti mualaf apa arti mualaf coba apa arti mualaf moi, là Mualaf artinya apa? Orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam termasuk mualaf. Tetapi mualaf itu sendiri artinya yang dilembutkan hatinya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya kepada Islam agar dia masuk Islam atau agar dia cinta Islam. Jadi kadang dia masih kafir juga bisa disebut mualaf. Ya. Dan bisa termasuk uh, penerima zakat agar hatinya lembut untuk menerima Islam, terbuka hatinya menerima Islam. Nah, itu yang harus kita lakukan kepadanya, lembutkan hatinya. Dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah, dengan hadiah, dengan akhlak mulia, dengan berlaku baik kepadanya, menolongnya. Nah, itu yang dia perlukan. Iya. Jadi itu yang harus dia kita lakukan dan kita tidak dibebani untuk uh, apa namanya? memfonis dia, ini masih muslim atau sudah kafir. Itu adalah apa namanya? Uh, memang meninggalkan sholat adalah kekufuran, tetapi mengkafirkan seorang muslim itu ada harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan itu yang paling memungkinkan terpenuhi hanyalah di mahkamah syariat atau pengadilan syariat. Iya. Jadi tugas kita hanyalah berdakwah kepadanya dengan berusaha melembutkan hatinya. Baik. Bagaimana jika seorang sakit atau meninggal akibat terkena sihir santet? Apakah ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau apakah ini perbuatan setan? Mohon nasihat dan pencerahan. Seluruh yang terjadi di alam ini takdir Allah tidak ada satu pasir pun yang bergerak melainkan itu takdir Allah. Tidak ada satu kebaikan dan keburukan pun yang terjadi melainkan itu takdir Allah. Itu rukun iman. Siapa yang tidak mengimaninya, dia kafir. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas secara detail. Iya. Akan kita bahas secara detail pada pembahasan rukun iman yang ke yang ke berapa? Takdir yang ke enam. Iya. Jadi seluruh yang terjadi adalah takdir Allah. Adanya orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah kepada Allah itu takdir Allah. Adanya orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan sihir, santet, dan adanya setan itu takdir Allah. Iya. Tetapi itu tidak menafikan manusia diberikan juga atau makhluk juga diberikan keinginan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dan apa yang dia kehendaki akan terjadi apabila Allah menghendaki. Jadi ini dua hal yang harus kita perhatikan. Semua yang terjadi adalah takdir Allah, itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak menafikan makhluk diberikan kemampuan untuk berkeinginan dan melakukan. Namun keinginan dan perbuatannya itu tidak keluar dari takdir Allah. Itu pun ditakdirkan oleh Allah. Artinya, adanya orang baik, adanya orang buruk, adanya amal baik dan adanya amal buruk, itu adalah takdir Allah dan juga pilihan manusia. Dan pilihan setan itu sendiri. Setan melakukan sihir atau membantu para dukun melakukan sihir, itu semuanya perbuatan setan dan itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah kecuali Allah menakdirkannya kecuali Allah menghendakinya dua-duanya ya, harus diyakini betul itu perbuatan tukang sihir perbuatan setan tapi setan melakukannya Allah yang menciptakannya Allah yang menciptakan setan dan perbuatan setan itu sendiri Allah yang menciptakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta dan Allah yang menciptakan kalian dan semua yang kalian kerjakan. Iya. Namun sekali lagi itu tidak menafikan Allah berikan kepadanya kehendak dan kemampuan. Sehingga dia sendiri yang memilih sihir atau memilih kekufuran atau memilih jalan yang salah. Walaupun itu juga tidak akan terjadi tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Baik. Jadi itu yang harus diyakini. Semua terjadi dengan izin Allah tabaraka wa taala. Tidak ada apa namanya sebutir pasir pun atau sehelai daun pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berbuat jelek itu tidak bisa dia beralasan dengan takdir, walaupun itu betul takdir Allah. Namun nggak bisa dia mengatakan saya memilih jalan ini, jalan kejelekan, sudah takdir Allah sehingga nggak apa-apa saya lakukan terus nggak bisa. Kenapa? Karena Allah berikan dia keinginan sehingga dia pun punya keinginan untuk memilih jalan tersebut dan dia juga punya keinginan kalau dia mau untuk memilih jalan yang benar. Jadi Allah tidak menciptakannya seperti wayang. Allah tidak menciptakannya seperti wayang yang nggak punya keinginan apa-apa digerakkan oleh saya sang dalang ke sana kemari. Tidak. Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Kemudian yang kedua, kenapa dia tidak boleh beralasan dengan takdir? Karena dia belum tahu takdir itu sebelum terjadi. Iya kan? Dia belum tahu kalau ke depan dia akan berbuat maksiat. Kenapa dia tidak memilih ketaatan? Dia memilih perbuatan dosa. Padahal dia belum tahu. Itu adalah takdir Allah. Iya. Kemudian, bagi seorang muslim yang mati karena kena sihir dan santet, itu adalah termasuk bisa jadi kemuliaan baginya. Kenapa? Karena musibah bagi seorang muslim adalah penghapus dosa. Jadi nggak usah terlalu sedih dan kecewa apabila ada keluarga kita yang meninggal dunia karena disantet atau disihir. Itu adalah penghapus dosa baginya. Semakin dia menderita, semakin besar dosa yang terhapus, semakin banyak yang terhapus. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun disihir. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun kena sihir. Jadi orang yang kena sihir itu bukan sebuah tanda dia itu dapat dipastikan orang yang uh, apa namanya lalai atau orang yang tidak taat kepada Allah. Enggak seperti itu. Justru bisa jadi karena imannya kuat, maka dia ditimpa musibah besar berupa sihir. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ini seorang nabi yang mulia, toh kena sihir juga karena beliau manusia biasa. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuknya itu pun akan menjadi sebab terhapus dosanya. Baik. Kalau membaca Al-Quran dengan mushaf yang ada terjemahan, apakah juga harus bersuci dulu? Dianjurkan, lebih afdol, membaca Al-Quran, apakah menghafalnya atau membacanya dengan mushaf, dengan HP sekalipun, lebih afdol bersuci terlebih dahulu. Lebih afdol bersuci terlebih dahulu. Kalau kita zikir pagi terkadang kita agak buru-buru karena kalau pagi sibuk menyiapkan sarapan. Jadi kita membaca la ilaha illallah tidak sampai 100. Bolehkah kita teruskan di siang hari? Tidak masalah. Boleh kita lanjut kalau sudah selesai kesibukan. Apalagi kesibukan yang lebih wajib. Ya, misalkan seorang istri membantu suaminya di pagi hari, persiapan anak-anak ke sekolah. Itu lebih wajib. Iya, tidak ada masalah. ada keluarga yang tidak sholat Jumat, tapi dia dianggap ustad dan punya jamaah yang banyak. Dan kalau ditanya tidak sholat Jumat karena tidak mantap dengan imamnya, bagaimana menasehatinya? Ini contoh aliran sesat. Ini contoh aliran sesat. Orang-orang Syiah, mereka juga berkeyakinan Jumat nggak wajib. Iya. Bisa jadi katanya tidak mantap dengan imamnya itu cuma alasan-alasan untuk takiyah. Ya, itu ada kemungkinan. Jangan-jangan sudah terpengaruh Syiah. Makanya dulu ada Pak Menteri di era SBY waktu berkunjung ke Iran itu bingung mau sholat Jumat di mana. Karena negeri Syiah itu Iran nggak mengadakan sholat Jumat. Iya. Dia terheran-heran. Ya, baru tahu ternyata Syiah seperti itu. Ya. Nah itu. Mereka meyakini Jumat itu belum wajib sebelum datang Al-Mahdi khayalan mereka. Ya. Sebelum datang Al-Mahdi khayalan mereka, maka salat Jumat itu enggak wajib. Iya. Dan ini kekufuran meninggalkan salat. Maka kewajiban kita memberi nasihat. Ya nasihatkan Salat itu wajib, meninggalkannya adalah kekufuran. Sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama. Itu cara menasehatinya. Iya. Namun yang diwajibkan di sini tentunya hanyalah laki-lakinya. Kalau perempuannya ya nggak wajib memang. Ya, nggak wajib. Baik. Kalau dia alasannya nggak mantap dengan imamnya, ya sudah cari imam yang mantap. Ya, cari masjid lain imam yang mantap. Ya, kalau semuanya nggak mantap, ya sudah kamu aja jadi imam. Ya, nah ini baik. Apakah seperti itu disebut wali syaitan? Iya, termasuk wali syaitan. Termasuk kategori wali setan. Demikian pula para dukun, mereka harus melakukan amalan-amalan kekufuran supaya para dukun itu akan membantu eh, apa para setan itu akan membantu dukun-dukun tersebut. Ya. Bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Kalau yang enggak salat bagaimana dengan dalil apa menasihati apa bisa dapat diterima? Ya dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba perhatikan firman Allah Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang lalai dari salatnya. Itu yang masih salat tapi lalai dari salatnya sudah celaka. Apalagi yang belum salat. Apalagi yang enggak salat sama sekali. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayyah." Dalam surat Maryam. Kemudian datang satu generasi yang buruk yang memiliki dua kriteria. Yang pertama menyanyiakan solat. Yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui al-ghay. Apa itu al-ghay jemaah sekalian? Ulama mufassirin banyak menafsirkan makna al-ghay. Sebagian mengatakan itu adalah kesesatan di dunia. Sebagian lagi mengatakan itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk disitulah Allah persiapkan untuk dimasukkan orang-orang yang menyanyiakan solat. Perhatikan, bukan meninggalkan solat, menyanyiakan solat. Bagaimana lagi dengan meninggalkan solat? Yang meninggalkan solat itu kafir, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bainar rojul bainas syirki wal kufri tarkus salah." Batas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Demikian pula sabda beliau, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Dan juga dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan zahir yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Artinya kalau orang nggak berzakat, nggak puasa, nggak haji, itu belum bisa dikafirkan. Tapi kalau dia nggak sholat, maka dia dikafirkan. Iya. Jadi ini sampaikan kepadanya. Ini kewajiban kita sampaikan kepadanya. Adapun statusnya dia masih muslim atau sudah patut kita anggap kafir, itu bukan urusan kita. Serahkan kepada para ulama atau lebih spesifik lagi itu di pengadilan agama kewajiban kita hanyalah menyampaikan nasihat. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau belum maka kita doakan dan kita koreksi. Jangan-jangan nasihat kita belum mengena. Iya kan? Seringkali kita beri nasihat orang menolak karena apa? Kurang mengena. Enggak meyakinkan yang memberi nasihat. Iya. Yang enggak meyakinkan yang beri nasihat. Dia cuma bilang itu ada dalam Al-Qur'an. Iya. Itu ada dalam As-Sunnah. Kenapa dia enggak bacakan ayatnya? Kenapa nggak bacakan hadisnya? Karena dia nggak hafal. Buka buku di catatannya juga nggak ada. Iya. Jadi harus lebih meyakinkan di dalam menyampaikan nasihat. Atau kalau perlu siapkan bukunya, kita beli bukunya buku tentang kewajiban sholat misalkan, atau cari artikelnya di internet dicetak. Di samping kita nasihati, kita hadiahkan kepadanya baca ini. Ya, minta dibaca. Kadang itu lebih mengena atau rekaman kajian kita berikan kepadanya atau juga ajak ke majelis ilmu itu yang diantara cara yang terbaik ajak ke majelis ilmu iya ajak menghadiri majelis-majelis taklim iya makanya majelis taklim jangan malah berkurang harusnya <laughs> lebih bertambah ajak itu pahalanya besar sekali Nabi saw bersabda man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an barang siapa mengajak kepada petunjuk atau mengajarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun subhanallah semakin banyak yang kita ajarkan semakin banyak pahala kita walaupun kita sudah mati akan mengalir terus kalau dia ajarkan lagi kepada orang lain, minimal kepada keluarganya dan anaknya sendiri, kita juga dapat pahala. Dan perlu dipahami jamaah sekalian, mengajari orang lain itu nggak harus kita yang ajari secara langsung. Tapi kita yang menjadi sebab dia belajar, kita termasuk yang mengajarinya. Contohnya apa? Kita bikin kajian. Kita ajak mereka, kita undang orang yang mengajar, ustadz yang mengajar. Kita juga sama dengan orang yang mengajar tersebut. Bukan hanya ustadznya yang dapat pahala, orang yang membantu yang menjadi sebab juga dapat pahala yang sama persis mendapatkan kebaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan kajian-kajian yang kita adakan lebih baik lagi, lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas itu contohnya seperti apa? Kalau duduk di majelis ilmu diam, mendengarkan, perhatikan, jangan ada yang ngomong. Ya. Itu dari segi kualitasnya. Hmm. Dari segi kuantitasnya ya, dari segi jumlahnya. Kita berusaha ajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, maka itu akan menjadi investasi yang paling berharga untuk kita di kehidupan akhirat. Hal yang sepele yang mudah, kita ajak saudara kita untuk hadir majelis ilmu, tapi subhanallah pahalanya sangat besar sekali dan akan menjadi amalan yang akan terus mengalir walau kita sudah pergi bertahun-tahun lamanya dari dunia ini. Baik. Walhamdulillah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Satu kata lagi. <laughs> Oh iya, silakan Pak. Tidak ada waktu ya. Nah, terhadap orang-orang yang melakukan sholat, dia juga zakat, dia juga haji. Tapi ketika dia menghadapi suatu masalah, dia larinya ke ke jin atau ke kubur-kubur apakah orang-orang seperti ini masih punya hak untuk di uh, eh, ketika meninggal mayatnya punya orang muslimin dikapak dimandikan dan disolatkan kalau perbuatannya itu sudah jelas syirik walaupun dia sholat, walaupun dia puasa walaupun dia haji kalau dia menyekutukan Allah maka kita mengatakan perbuatannya itu adalah syirik dan dapat menyebabkan seluruh amal ibadahnya terhapus. Iya, percuma dia sholat, percuma dia puasa. Adapun status orangnya yang tadinya muslim ini tidak otomatis kita bisa hukumi kafir, Pak. Iya, tidak serta merta. Menghukumi kafir itu ada syarat-syarat pengkafiran. Ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang pengkafiran yang harus terangkat. Di antaranya orang bodoh tidak mengerti agama, tidak mengerti hukum-hukum, tidak mengerti tauhid. Ini penghalang di dalam pengkafirannya. Karena bisa jadi orang bodoh itu Allah maafkan. Jadi walaupun kita hukumi perbuatannya kufur, syirik, orangnya belum tentu. Orangnya belum tentu. Selama orang itu belum patut dihukumi sebagai orang kafir, dia masih muslim, maka tetap kita anggap dia muslim. Iya. Yeah. Makanya tadi kita katakan uh, urusan mengkafirkan dia itu urusan para ulama. Adapun kita hanya menasihati saja. Nggak bisa kita fonis dia kafir. Iya. Itu urusan para ulama dan bahkan lebih spesifik lagi itu adalah urusan pengadilan agama. Pengadilan syariat. Barulah dia boleh dikafirkan oleh uh, pengadilan ya dipelajari, diteliti, diadili baru dikafirkan. Ya. Kalau dia berhak dikafirkan. Adapun kewajiban kita menasehati dan tetap menganggap dia sebagai muslim. Ya. Nah, kalau dia sebagai muslim ya harus diurus apa namanya?